Saudaraku yang dimuliakan Allah, para pemirsa cahaya hati di mana saja Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tidak ada kata-kata yang indah melainkan lidah ini selalu bersyukur kepada Allah. Jangan lupa loh Ibu, ini hari Allah takdirkan kita bisa berjumpa, ini hari kita bisa belajar bersama, itu tidak lain karena nikmat karunia dari Allah. Di antara nikmat yang sudah Allah kasih ada namanya nikmat sehat. Ah, kalau ngomong-ngomong soal sehat, ketahuilah sehat itu adalah nikmat terbesar kedua setelah iman. Dengan sehat orang bisa memperindah hablum minallahnya. Ketika sehat dia akan mampu mempercantik hablum minan Waktu sehat dia pasti bisa berbuat segala-galanya. Maka jadilah sehat itu mahal. Syukuri nikmat sehat yang ini hari Allah kasih kepada kita dengan sama-sama kita mengawali perjumpaan di pagi yang mulia ini dengan melafazkan kalimat alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah. Allah yang Maha menguasai setiap bentuk kejadian. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan yang harus selalu kita ingat pemirsa, hanya kepada Allah jua kita meminta. Tidak ada kata-kata yang indah melainkan lidah ini selalu bersyukur kepada Allah. Saya jadi teringat ibu. Satu hari Rasul pernah berkata, barang siapa yang selalu menyebut kalimat la ilaha illallah maka dia akan memperoleh 10 kebaikan tambahan dari Allah. Dan siapa orang kata Rasul yang selalu menyebut kalimat subhanallah maka dia akan mendapatkan 20 kebaikan tambahan dari Allah dan siapa orang kata Rasul yang senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah maka dirinya akan meraih 30 kebaikan tambahan dari Allah siapa yang ingin dapat kebaikan yang berlipat ganda siapa yang mau Allah jauhkan dirinya dari bencana dan musibah kata kuncinya syukuri nikmat yang sudah Allah kasih kepada kita. Jangan mimpi loh pemirsa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita nikmat yang besar. Kalau yang kecil saja, yang tiap hari Allah kasih belum pandai kita syukuri. Kalau ingin dapat yang besar, syukuri dulu dong nikmat yang kecil. Kalau yang kecil udah kita syukuri, maka dia akan menjadi kunci untuk membuka datangnya nikmat yang besar dari Allah untuk kita. Nah, Ngomong-ngomong soal kalimat syukur, ada kalimat syukur yang indah loh. Mau dengerin kan? <laughs> Apalagi pemirsa yang ada di rumah pasti pengen dengar kalimat syukur yang satu ini. Alhamdulillah wa syukurulillah Alhamdulillah wa syukurulillah ألف صلاة سلام لرسول الله ألف صلاة سلام لرسول الله الحمد لله وشكر لله الحمد لله والشكر لله ألف صلاة وسلام لرسول الله ألف صلاة وسلام لرسول الله yang terakhir Alhamdulillah Stop, cukup. Nanti beli kasetnya. <laughs> Pemirsa yang dimuliakan Allah, Allah Karim. Ah, sudah sepatutnya kita berterima kasih kepada Allah dan sudah selayaknya kita bersyukur kepada Rasulullah. Karena kenapa mohon maaf loh Ibu, kalau ngomong-ngomong soal Rasul, Allah Karim. Kalau tanpa Rasul, kita tidak Allah jadikan. Kalau bukan kadar kemuliaan Rasul, dunia ini tidak ada. Saya jadi teringat loh. Suatu hari pemirsa, adalah Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Nabi Muhammad dalam sebuah hadis kutsi Allah langsung pernah berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad," kata Allah, "laulaka, laulaka, laulaka." Wahai Muhammad kata Allah Kalau bukan karena kemuliaan nurmu Muhammad Maka aku Allah Tidak akan pernah menjadikan dunia beserta isinya Coba kita merenung sebentar ibu Kalau bukan karena nur Nabi Muhammad Dunia ini tidak ada Coba kita merenung sebentar pemirsa Kalau bukan karena kemuliaan nur Nabi Muhammad Kita tidak akan Allah jadikan Maka sudah sepantasnya Orang yang begitu mulia ini kita muliakan Karena dengan kemuliaannya lah Allah jadikan dunia ini untuk kita sudah sepatutnya orang seperti Rasul ini kita cintai, kita agungkan karena dengan keagungannya lah Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi hidup kita di dunia ini. Jangankan kita loh Ibu, Nabi Allah Adam. Kenal nggak Nabi Adam? Di mana kenalannya? ayah <laughs> ayah. Ya. Nabi Allah Adam manusia pertama loh yang Allah jadikan. Nabi Adam saja pernah Allah wanti-wanti ya Adam, laula Muhammad dan ma khalaqtuka. Wahai Adam, kalau bukan karena kemuliaan nur Nabi Muhammad, dirimu tidak aku jadikan ah, Nabi Adam saja nggak Allah jadikan kalau bukan karena Nabi Muhammad apalagi Ahmad Musad <laughs> yang ngaku-ngaku jadi nabi bisa menggeser kemuliaan Nabi Muhammad <laughs> itu namanya nabi ay ayak wae ah begitu mulia Allah begitu mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makanya ibu siapa yang ingin mulia muliakan dulu dong orang yang sudah dimuliakan Allah siapa yang ingin dapat cintanya Allah cintai dulu dong orang yang jelas-jelas sudah dicintainya Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dimuliakan Allah. Kalau ingin mulia, jangan kemana-mana setelah ya. Pemirsa cahaya hati di mana saja anda berada. Ah, tadi kita ngomong-ngomong soal kemuliaan. Begitu banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Di antaranya Allah Karim, Nabi Muhammad itu adanya beliau rahmat bagi semesta alam. Saya jadi teringat ibu, saya pernah ke Malaysia Ketika di Malaysia, tahu nggak Malaysia di mana? <laughs> Malaysia dekat sebelah sana Cengkareng. <laughs> Begitu saya ke Malaysia ternyata di sana ada orang yang aku aku jadi nabi loh. Namanya Nabi Ahmad Kahar. Cuma aneh di sana. Dia ngaku jadi nabi sambil berkata kalau dia ini nabi terakhir utusan dari Allah ada kata khusus khusus untuk orang Melayu. Nabi aneh namanya nih. Masa Allah ngutus hanya untuk satu golongan? Ah, kalau mau tahu nabi yang sebenarnya, itu lihat Nabi Muhammad. Allah hadirkan ke muka bumi sebagai rahmat untuk semesta alam. Mana buktinya? Simak firman Allah yang satu ini. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Lihat kata Allah, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Artinya, Nabi Muhammad ada di dunia ini bukan hanya untuk orang Arab, Ibu. Nabi Muhammad Allah hadirkan di tengah-tengah kita bukan hanya untuk satu golongan, Ibu. Tapi Nabi Muhammad ada di dunia ini untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ayo, kalau ngomong-ngomong soal rahmat, adanya Nabi Muhammad itu sebenarnya memberikan rahmat yang begitu dahsyat loh buat ibu-ibu. Mau tahu nggak? Ah, saya beberkan faktanya. Survei membuktikan Nanti coba ibu buka lagi sejarah. Kalau bukan karena rahmat Nabi Muhammad, kalau bukan karena adanya Nabi Muhammad, perempuan itu sudah dikubur hidup-hidup. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, ibu sudah jadi ahli kubur. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, ibu semua penampakan. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, eh, ibu nggak bisa belanja di Tanah Abang. Ibu pasti sudah nginep di Tanah Kusir. Tahu syarat muslimnya? <laughs> Bu, begitu Nabi Muhammad hadir wanita langsung dimuliakan. Allah karim. Coba deh lihat sejarah. Zaman dulu kan kalau orang ngelahirin perempuan langsung dikuburkan. <laughs> Zaman jahiliyah kan? Tapi sependapat nggak kira-kira nih? Apalagi pemirsa, zaman sekarang ini pemirsa sebenarnya jauh lebih jahiliyah dari zaman dulu. Kalau orang zaman dulu, dia lahirkan dulu anaknya, dia lihat. Kalau laki-laki dia jaga, kalau perempuan dikubur, tapi sama dilihat kan. Zaman sekarang masih dalam perut udah diaborsi. Orang nggak tahu laki-laki perempuan udah main dor-dor aja. Udah langsung dibunuh. Berarti zaman sekarang lebih jahiliat dari zaman dahulu. Benar? <laughs> Allah karim bu Sudah sepantasnya para wanita itu berterima kasih kepada Rasul Dengan adanya Rasul wanita langsung dimuliakan Mau tahu nggak? di mana tempat-tempat Rasul memuliakan wanita. Bagaimana cara Rasul memuliakan kaum wanita? Ah, saya ingin mengajak ibu merenung terkhusus buat para pemirsa yang ada di rumah. Pulang dari sini, coba buka lagi Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an itu ada surah apa? An-Nisa. Artinya apa? Perempuan. Saya belum pernah lo menemukan dalam Al-Qur'an ada surah Ar-Rijal. Artinya suruh bapak-bapak. Tapi suruh ibu-ibu ada loh. Ah, ayo kita merenung ya. Dalam Al-Quran ada nama ibu melekat di dalamnya. Al-Quran itu adalah sesuatu yang mulia yang akan diberikan buat orang yang termulia. Nama ibu ada di dalamnya. Artinya ibu ikut-ikut jadi mulia. Amin. Coba lihat pembungkus Al-Quran kulitnya. Itu nggak akan mungkin dicium-cium orang kalau nggak menempel dengan sesuatu yang membuat dia jadi mulia. Karena dia menempel dengan Quran makanya ikut jadi mulia, dicium, dihargai. Begitu juga ibu diberikan kemuliaan, nama ibu ditempatkan pada kitab yang paling mulia. Bu, bu, ya. jujur loh saya iri loh. Nama ibu dimuliakan. Saya jadi teringat ada pepatah orang Arab, al-makan bil makin. Al-makan bil makin. Orang bisa jadi mulia tergantung siapa lingkungannya. Ibu jadi mulia karena ibu melekat pada Al-Quran. Saya jadi teringat loh, dulu saya tinggal di Palembang. Tahu Palembang nggak? Awas lo bilang pempek-pempek. Memang saya jualan pempek apa? Dulu saya tinggal di Palembang, rumah saya itu persis di belakang salah satu pabrik tekstil namanya Patal. Karena ini pabrik bangkrut, akhirnya jadi hutan belantara. Rumah saya nasib sial di belakang hutan. Tiap kali ceramah sering digelar rumah saya di belakang hutan. Saya sering dipanggil orang Ini mau ajak berantem ya Orang hutan, orang hutan Ih, najis teralalang Emang ada wajah-wajah kayak Tarzan namanya Maksudnya orang yang tinggal di belakang hutan Orang hutan Tiap kali kalau saya ceramah saya ikut-ikut jadi image-nya jelek gara-gara pabrik yang hutan tadi. Kalau saya ceramah ibu-ibu suka nanya, Ustaz Ahmad pulang kemana sih? <laughs> belakang patal bu, <laughs> eh belakang hutan. Dan Besok saya ceramah lagi. Ustaz Ahmad balik ke mana Belakang patal bu. I orang. Puas, puas. Senang lihat orang susah ya. Susah kalau lihat orang senang. Eh satu hari Allah muliakan saya loh bu. Allah angkat derajat saya loh pemirsa. Mau tahu caranya gimana? Gara-gara Allah hadirkan ada orang mulia di kampung saya. Ada salah seorang bapak terpilih terjadi gubernur Sumatera Selatan gara-gara ada penguasa, saya jadi mulia. Tiap hari saya pulang ditanya bapak-bapak Ustadz Ahmad pulang kemana sih? Belakang Patal pak <laughs> Hehe deket rumah gubernur ya <laughs> Ustadz Ahmad balik kemana? Belakang Patal deket rumah penguasa ya Tuh gak saya jadi mulia gara-gara ada orang yang membuat saya bisa mulia Ayo ibu begitu loh kondisinya Ibu bisa mulia Ibu bisa jadi harum namanya Karena nama ibu ditempelkan dalam kitab yang paling mulia Alhamdulillah Allah Karim Ah, tapi harus diingat ibu, kemuliaan ini harus dijaga. Bagaimana cara menjaga kemuliaan? Harus tutup auratnya sebagai perempuan. Kalau ada perempuan yang membuka aurat, berarti dia sudah melepaskan seragam kemuliaan yang diberikan Rasul untuk dirinya. Oh baik Ibu nanya jangan kayak berantem dong <laughs> Iya Alhamdulillah Ustaz tadi sudah mendengarkan tentang kemuliaan ya Sudah banyak Nah, kita tanya nih Ustaz, bagaimana sih cara menjaga aurat? Itu kan wanita itu apa? E, dipandang makhluk yang paling mulia Ustaz ya. Nah, tentunya bagaimana tuh Ustaz trik-trik apa supaya nih perempuan zaman sekarang banyak yang buka aurat Ustaz? Iya, jadi anak-anak muda. Iya, anak muda sekarang bajunya yang gede dikecil-kecilin. Iya, <laughs> jadi Ya bagaimana tuh barangkali Ustaz oh, punya baik. pandangan yang baik, terima, terima kasih, kasih Ibu, pertanyaan luar biasa. Ah, pemirsa pasti penasaran. Mau tahu jawabannya? Tenang, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Pemirsa cahaya hati di mana saja Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ah, ibu-ibu, pada dengar kan? Ada satu kekhawatiran yang keluar dari mulut seorang bunda melihat kejadian zaman sekarang yang namanya anak-anak muda perempuan terkhusus aduh kalau nggak buka aurat dia nggak pede benar nggak hmm. anak-anak zaman sekarang kan suka begitu pakai celana underwear underwearnya kelihatan dan dia nggak malu malah ditarik-tarik udah nariknya terlalu tinggi dia nggak sadar masih ada tempelan 7.500 ratus. <laughs> sekarang timbul pertanyaan ustadz gimana sih biar anak kita ini yang perempuan jadi soleha biar dia mau nutup auratnya jawabannya semua ada pada ibunya Mau jadi apa anaknya yang perempuan ini tergantung bagaimana ibu tampil menjadi wanita yang memberikan contoh tauladan bagi anak perempuannya. Jangan mimpi seorang ayah ingin punya anak laki-laki rajin ke masjid kalau ayahnya nggak pernah sholat. Jangan berhayal ibu kepengen punya anak perempuan mau pakaiannya rapi, nutup aurat. Kalau ibunya kemana-mana selalu pakai baju bayi. Itu yang pusar suka kelihatan. Mau jadi apa anak kita tergantung kita dong yang memberikan contoh. Ma fil aba fil abna apa yang ada pada diri orang tua biasanya akan turun kepada anak-anaknya. Makanya kalau ingin anaknya baik, ibunya dulu dong harus memberikan contoh yang mulia untuk anak-anaknya. Makanya harus diingat adalah begitu susah payah loh Rasulullah memperjuangkan. Kemudian ini akan disandang oleh kaum wanita. Maka jaga kemudian yang sudah diperjuangkan Rasul. Coba bayangkan Rasul untuk mendapatkan memberikan ini kepada ibu harus melalui tetesan keringat, tetesan darah loh nyawa jadi taruhannya. Maka buat perempuan, jangan pernah menghilangkan kemuliaan sudah diberikan Rasul untuk dirimu. Jaga auratmu, tutup rapi auratmu, karena wanita itu akan makin mulia ketika dia pandai memuliakan dirinya. Jangan salahkan kami loh yang laki-laki. Kalau kami laki-laki nggak pandai menghargai perempuan, kalau perempuannya sendiri nggak mau menghargai dirinya. Kalau ingin kami laki-laki menutup mata, perempuannya dulu dong tutup aurat. Ibu yang enak buka aurat, kita yang laki-laki kewalahan. Dilihat haram, gak dilihat. Mubazir. dari Hong Kong. Yang gitu-gitu gak ada mubazirnya, dosa tau. Aduh bu, bu. Ah, makanya mohon maaf loh. Makin pandai wanita itu menjaga auratnya, makin dia akan makin jadi mulia di mata Allah, makin harum namanya di mata Rasul. Dan makin berani wanita itu mempertontonkan auratnya Membuka keseksiannya, menampakkan keseksiannya Berarti secara tidak langsung Dia sudah melepaskan seragam kemuliaan Yang sudah diberikan Rasul untuk dirinya Makin hina dia di hadapan Allah Makin hina di hadapan Rasul Makin murah di mata manusia-manusia lain Mudah-mudahan kita angkat tangan kita Mirsa dimuliakan Allah Untuk menyambut pagi yang cerah ini Ayo kita angkat kedua tangan kita Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita menjadi orang-orang yang selalu tampil Menjadi orang yang soleh dan soleha Anak-anak kita menjadi anak yang berbakti kepada kita Dan mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangga kita sakinah اللهم صل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 Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.